Jadi sebab sakitnya hati adalah fitnah-fitnah yang menimpa hati. Fitnah-fitnah yang menimpa hati wahia fitnah syahwat wa subhat yaitu fitnah syahwat dan fitnah subhat ini dua fitnah yang apabila menimpa hati maka hati akan sakit fal ula tujibu fasad al qasdi wal irada fitnah yang pertama menyebabkan rusaknya tujuan dan keinginan. Fitnah yang pertama, fitnah syahwat menyebabkan rusaknya tujuan dan keinginan. Wasaniyatu tujibu fasad al-ilmi wal i'tiqad. Dan fitnah yang kedua, fitnah subhat menyebabkan rusaknya ilmu dan keyakinan. Ini dua macam fitnah yang sangat berbahaya. Fitnah yang pertama merusak tujuan, merusak niat. Yang awalnya niatnya ikhlas lillahi taala namun ketika hati tertimpa fitnah ini maka bergeser niatnya berubah. Ya fitnah syahwat seperti fitnah harta, jabatan, fitnah, wanita, dan seterusnya. Kemudian fitnah yang kedua menyebabkan rusaknya ilmu dan keyakinan. Seseorang apabila kena subhat, maka keyakinannya akan menyimpang. Keyakinan akan menyimpang. An Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu Qal Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tu'radu al-fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasir udan udan Dari Hudzaifah bin Yaman semoga Allah meridainya ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fitnah-fitnah dihadapkan kepada hati-hati bagaikan tenunan sehelai tikar udan-udan sehelai demi sehelai fa ayyu qalbin usribaha nukitat fihi nuktatun sauda maka hati siapa saja yang menyerapnya maka akan ditorehkan padanya satu titik hitam. Ya, ketika fitnah datang menimpa hati seseorang, kemudian hatinya menerimanya. Hatinya menerimanya, maka akan ditorehkan pada hatinya nuktatun sauda satu titik hitam Wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuqtatun bayda. Dan hati siapa saja yang mengingkarinya maka akan ditorehkan padanya titik cahaya putih. Apabila datang fitnah kemudian hati menolaknya, hati mengingkarinya, maka akan ditorehkan pada hati tersebut cahaya putih hatta ta'uda al-qulubu ala qalbaini sehingga hati-hati itu akan kembali menjadi dua macam hati yang pertama qalbin aswad murbaan kalquzi mujaffian yang pertama hati yang hitam legam bagaikan belanga yang terbalik. Yang pertama, hati yang hitam legam bagaikan belanga yang yang terbalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru Dia tidak mengetahui perkara yang ma'ruf dan dia tidak mengingkari perkara yang mungkar illa ma usriba min hawahu kecuali sesuai apa yang diserap oleh hawa nafsunya. Ini hati yang pertama. Kemudian hati yang kedua, wa qalbin abyad la tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ardu. Hati yang kedua, hati yang putih Fitnah tidak membahayakannya selama langit dan bumi masih tegak. rawah Muslim. Faqassama sallallahu alaihi wasallam al inda maradil fitan alaiha ila kismaini. Perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membagi hati ketika ditimpa fitnah ada dua macam. Jadi ketika hati ditimpa fitnah maka hati ada ada dua macam. Yang pertama kalbun idza uridat alaihi fitnatun usribaha kama yusribu asifanju alma yang pertama hati yang apabila ditimpa fitnah maka dia menerimanya. Dia menyerapnya. Sebagaimana bunga kerang menyerap air. Ya, sebagaimana bunga kerang menyerap air. Atau seperti spons yang menyerap air. Spons yang menyerap air Fanukitat fihi nuktatun sauda. Maka ditorehkan padanya titik hitam. Jadi ketika kita datang, dia langsung menerimanya. Dia langsung menyambutnya. Ya, bagaikan bunga kerang yang menyerap air. Fala yazalu yusribu kulla fitnatin tu'radu alaihi hatta yaswadda wa yantakis maka senantiasa dia menyerap menerima setiap fitnah yang ditimpakan padanya sehingga dia menjadi hitam dan terbalik ya setiap fitnah datang diterima fitnah datang diterima fitnah datang diterima tadi sudah dijelaskan setiap satu fitnah datang ditorehkan satu titik kita datang lagi ditorehkan satu titik kita Ya, datang fitnah disambut lagi, torehkan satu titik hitam, hatta yaswadda sehingga hatinya menjadi hitam. Wayat bakis dan terbalik Wahwa makna kauli kalbuzi mujahdian ai makbutan mangkusan. Inilah makna sabda, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti belanga yang terbalik ya seperti belanga yang terbalik hitam pekat fa idza swadda wa takasa uridolahu lahu min hataini al afataini maradani qatarani mutaramiyani bihi ila al halak apabila hatinya sudah hitam pekat dan terbalik maka dua bencana ini menyebabkan hati ditimpa dua penyakit yang sangat berbahaya yang bisa mengantarkan hati kepada kebinasaan. Jadi hati kalau sudah hitam dan terbalik maka ada dua penyakit yang sangat berbahaya ya yang menimpa hati yang bisa mengantarkan hati kepada kebinasaan. Kita lihat yang pertama istibahul ma'ruf alaihi bil munkar samar baginya perkara yang ma'ruf dan yang mungkar hati seseorang apabila hitam terbalik maka akan samar baginya perkara yang ma'ruf ya dan perkara yang mungkar Fala ya'rifu ma'rufan walayung la yungkiru Dia tidak mengetahui perkara yang ma'ruf dan dia tidak mengingkari perkara yang yang mungkar. Gak tahu mana yang baik. Ya. Gak tahu mana yang buruk. Sehingga dia tidak mengingkari perkara yang buruk karena hatinya hitam. Hatinya terbalik disebabkan ya setiap fitnah yang mendatanginya dia langsung menerimanya. Warubama istahkama alaihi hadzal maradu hatta ya'taqida al-ma'ruf munkaran wal munkaru ma'rufan. Dan terkadang ya penyakit ini menguasainya. Terkadang penyakit ini menguasainya sehingga dia meyakini sesuatu yang ma'ruf sebagai sesuatu yang mungkar dan sesuatu yang mungkar sebagai sesuatu yang ma'ruf. Ini sudah parah sekali. Ya, menganggap kebaikan itu keburukan dan keburukan itu kebaikan. Wa sunnata bid'atan. Menganggap sunnah sebagai bid'ah wal bid'ata sunnatan dan menganggap bid'ah sebagai sunnah. Wal haqqo batilan wal batila haqqan menganggap kebenaran sebagai kebatilan dan kebatilan sebagai kebenaran. Ini paling parah. Ya. Kalau yang pertama masih samar mana yang baik, mana yang buruk. Yang kedua, ya, dia meyakini kebaikan sebagai keburukan, keburukan sebagai kebaikan. Ini kalau penyakit sudah menguasai dirinya. Kemudian yang kedua, bahaya yang kedua, tahkimuhu hawahu ala ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa inqiyaduhu lil hawa wattiba'uhu lahu. Yang kedua, dia akan berhukum sesuai hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai hukum atau sebagai penentu hukum sehingga ia meninggalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wangkiyaduhu hawa, dia tunduk kepada hawa nafsunya, wattiba'uhu dan dia mengikuti hawa nafsunya. Ya. Ini bahaya yang kedua yang akan dialami oleh hati yang sudah hitam dan terbalik menjadikan hawa nafsunya sebagai sebagai hakim. Ya, padahal dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." Maka demi Rabbmu pada hakikat, pada hakikatnya mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai hakim. Ya, terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Seharusnya Allah dan Rasulnya jadikan sebagai hakim, dia malah menjadikan hawa nafsunya sebagai sebagai hakim. Ini bahaya yang kedua, ya apabila hati seseorang hitam dan terbalik. Kemudian hati yang kedua yang dibagi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini wa qalbun abiyat qad asrafa fihi nur iman wa azhara fihi misbahuhu hati yang putih ya hati yang putih yang cahaya iman menyinarinya dan pelita iman meneranginya Fa'idha uridat alaihi al-fitnatu angkaroha wa Apabila ia ditimpa fitnah, maka dia segera mengingkari dan menolaknya. Fasdada nuruhu wa isroku sehingga cahaya dan sinarnya semakin terang. Jadi setiap datang fitnah, dia tolak. Datang fitnah syahwat, ditolak, diingkari. Datang fitnah subhat, ditolak dan diingkari sehingga setiap kali dia menolak fitnah-fitnah tersebut maka hatinya semakin terang cahaya iman ya semakin e, menyinari hatinya ini dua macam hati yang dibagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pembahasan selanjutnya Sumumul qalbi al-arba'ah Empat racun hati Empat racun hati I'lam annal ma'asi kullaha sumumun lil qalbi wa asbabun limaradihi wa halakihi. Ketahuilah bahwasanya seluruh kemaksiatan-kemaksiatan itu adalah racun bagi hati dan sebab sakitnya hati serta binasanya hati. Ya, maksiat, dosa-dosa ini adalah racun. Orang yang melakukan kemaksiatan itu seperti orang yang memasukkan racun dalam dalam hatinya. Wahia muntijatun limaradil qalbi wa iradatihi ghaira iradatillahi azza wa jal wa sabab li ziyadati maradihi dan kemaksiatan-kemaksiatan itu membuahkan penyakit hati wa iradatihi dan menyebabkan hati akan menginginkan apa yang tidak diinginkan oleh Allah serta apa? Sebab bertambahnya penyakit pada pada hati. Ini kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa ya yang kita lakukan itu bisa membuahkan penyakit hati, bisa menyebabkan kita menginginkan apa yang tidak diinginkan oleh Allah Azza Wajalla dan menyebabkan penyakit hati kita semakin bertambah. Al-Imam Ibnul Mubarak pernah berkata, "Ra'aitu dzunuba tumitul qulub wa qad yurisu adh idmanuha wa tarku dzunubi hayatul qulub wa khairul li nafsika isyanuha." Aku melihat dosa-dosa itu mematikan hati. Dan terbiasa melakukan dosa-dosa itu mewariskan kehinaan. Meninggalkan dosa-dosa merupakan kehidupan hati. Dan meninggalkan dosa-dosa lebih baik bagi dirimu. Ya, perkataan Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala. Dosa-dosa yang kita lakukan bisa mematikan hati-hati kita. Dan ujung-ujungnya adalah kehinaan. Setelah kita berbuat dosa, ujung-ujungnya adalah kehinaan kehinaan di dunia dan kehinaan di di akhirat. Berbeda dengan apa? Tarkuz meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa ini akan menghidupkan hati kita. Kemudian melakukan ketaatan. Ini juga akan menghidupkan hati hati kita. Dan ketahuilah bahwasanya meninggalkan dosa-dosa itu lebih baik bagi bagi diri diri kita. Faman aroda salamata qalbihi wa hayatahu fa alayhi bi taflisi qalbihi min athari tilka sumum. Maka barang siapa yang ingin selamat hatinya, hidup hatinya, maka hendaklah dia membersihkan hatinya dari bekas-bekas racun-racun ini. Thumma fil muhafadhah 'alaiha bi adabi ta'ati sumumin jadidatin. Kemudian setelah itu dia menjaganya dengan tidak memasukkan racun yang baru. Perhatikan, ya, kalau kita ingin hati kita selamat, kita ingin hati kita sehat, maka yang pertama kita lakukan kita keluarkan dulu racun-racunnya ya dikeluarkan dibersihkan racun-racun yang terdapat dalam hati-hati kita setelah dibersihkan ya bagaimana caranya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala beristighfar memohon ampun kepadanya dan melakukan kebaikan-kebaikan ya setelah bersih setelah keluar racun-racun tersebut kemudian langkah kedua yang kita lakukan adalah menjaga hati kita jangan sampai ada racun yang baru masuk kembali. Ya. Jangan sampai ada racun yang baru masuk masuk kembali. Wa idza tanawala shay'an min dzalika khata'an saraa ila mahwi athariha bi taubati wal istighfar wal hasanat al mahiyah. Apabila ya hatinya dimasuki oleh racun dengan tidak sengaja atau dia tidak sadari maka hendaklah dia segera menghapus membersihkan bekas racun tersebut dengan bertobat dengan istighfar dan dengan melakukan hasanat kebaikan-kebaikan yang bisa menghapus menghapus dosa-dosa. Yang namanya manusia tidak luput dari dosa. Manusia pasti melakukan dosa. Tidak ada manusia yang bersih dari dari dosa. Oleh karenanya kata penulis, kalau seandainya racun masuk ke dalam hati kita masuk kembali, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, maka yang kita lakukan kita segera ya membersihkan racun tersebut dengan cara bertobat, bersifat dan melakukan kebaikan-kebaikan. Al-hasanat yudhibna as Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Ya, ini yang kita lakukan. Jadi langkah yang pertama agar apa namanya hati kita selamat, hati kita sehat, hati kita hidup, kita bersihkan dulu ya racun-racun yang ada dalam hati kita. Setelah bersih kita jaga, kita jaga dengan baik Jangan sampai ada racun-racun yang baru yang masuk dalam hati kita. Kalau seandainya racun tersebut terlanjur masuk, ya maka segera kita keluarkan, jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan racun tersebut menetap lama dalam dalam hati-hati kita. Langsung kita langsung kita keluarkan. Caranya dengan bertobat, beristighfar, dan melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa menghapus dosa-dosa. Wa nafsidu bisumumil arba'ah fudulal kalami wa fudulan nazari wa fudulat ta'am wa fudulal mukhalatah wa hiya asharu hadhihi sumumi intisaran wa asadduha ta'siran fi hayatil qalbi. Dan yang kami maksudkan dengan empat racun adalah pudulan kalam banyak bicara ya banyak ngobrol terlalu berlebihan dalam dalam berbicara yang kedua fudulan nazar banyak memandang kemudian yang ketiga fudulan to'am banyak makan Yang keempat, banyak bergaul. Ini adalah racun-racun yang paling banyak tersebar dan yang paling berbahaya bagi kehidupan hati. Ini empat racun yang dimaksudkan oleh oleh penulis. Ya. Banyak bicara, banyak memandang, banyak makan dan banyak bergaul. Kita akan bahas satu persatu. Bagaimana keempat perkara ini bisa meracuni hati. Ya, bisa meracuni hati. Kita masuk hulul kalam, banyak bicara ورد في المسند عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه Terdapat sebuah hadis dalam Musnad Musnad Imam Ahmad dari sahabat Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu keimanan seorang hamba tidak akan lurus sampai hatinya lurus wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu dan hatinya tidak akan lurus sampai lisannya lurus. Hatinya tidak akan lurus sampai lisannya lurus. Ya. Fasarato sallallahu alaihi wasallam istiqamatal imani bistiqamatil qalbi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan lurusnya iman dengan lurusnya hati. Jadi kalau kita ingin keimanan kita lurus, maka kita harus luruskan dulu hati kita. Perbaiki dulu hati kita. Summa syaratu istiqamatal qalbi Bistiqamatil lisan. Kemudian Nabi mensyaratkan lurusnya hati dengan lurusnya lisan. Kalau kita ingin hati kita lurus, luruskan dulu lisan lisan kita. Perbaiki dulu lisan kita. Ya, niscaya hati kita lurus dan kalau hati kita lurus, maka keimanan kita lurus. Berarti lurusnya keimanan ini sangat bergantung dengan dengan lisan. Baiknya iman kita sempurna atau tidaknya iman kita sangat bergantung dengan lurusnya lisan-lisan kita. Wa fi Tirmizi Min hadis Ibnu Umar marfu'an la tuksiru la tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah. Fa inna kasratal kalami bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Wa inna abada nasi anillahi al qalbul qasi. Dari hadis Ibnu Umar secara marfu' la tuksirul kalam. Janganlah kalian banyak bicara. Janganlah kalian banyak ngobrol bighairi zikrillah yang bukan zikir kepada Allah. Artinya apa? Kalau zikir kepada Allah nggak apa-apa banyak-banyak. Ya. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kalau zikir nggak apa-apa banyak-banyak. Tapi kalau berbicara jangan banyak-banyak. Kalau ngobrol jangan banyak-banyak. Fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Karena banyak bicara yang bukan zikir kepada Allah itu menyebabkan hati menjadi keras. Ya, lihat orang-orang yang suka ngobrol, itu biasanya hatinya koswa, hatinya keras. Dan sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah adalah manusia yang memiliki hati yang keras manusia yang paling jauh ya dari Allah adalah manusia yang memiliki hati yang hati yang keras. Ya, ini bahaya banyak berbicara. Bahaya banyak banyak ngobrol. Wa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Man kasura kalamuhu kasura saqatuhu wa saqatuhu kasurat dunubuhu wa man kasurat dunubuhu kanatin naru aula bihi Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang banyak bicaranya niscaya banyak kesalahannya. Dan barang siapa yang banyak kesalahannya, maka banyak dosa-dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosa-dosanya, maka neraka lebih pantas baginya. Orang yang sering atau banyak bicara biasanya banyak banyak salahnya. Ya, kalau banyak salahnya ya banyak dosanya. Kalau banyak dosanya, tempatnya di mana? Tempatnya di di neraka. Wa fi hadis Mu'ad qauluhu sallallahu alaihi wasallam ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli qultu bala ya Rasulullah fa akhadha bi lisanihi thumma qala kuffa 'alaika hadza dalam hadis Mu'ad Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda maukah aku beritahukan kepada kalian atau maukah aku beritahukan kepadamu inti dari semua itu maka aku menjawab Tentu wahai Rasulullah. Lalu beliau memegang lisannya, kemudian beliau bersabda, kufa 'alaika hadza." Ya, kufa 'alaika hadza." Jaga ini, jaga lisan. Ya. Jadi kunci kebaikan adalah menjaga lisan atau kunci supaya selamat dari keburukan, maka jagalah ini, jagalah lisan. Kultu, kemudian aku bertanya, "Ya Nabi Allah, Wa inna lamu akhaduna bima natakallamu bihi. Wahai Nabi Allah, apakah kami akan disiksa? Disebabkan apa yang kami ucapkan? Fakat maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sakilat ke ummuka ya Mu'ad wahal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim au qala ala manakirihim illa al sinatihim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sakilat ke umuka ibumu kehilanganmu ini ungkapan yang menunjukkan apa namanya e, Nabi terheran-heran ya kok sahabat e, eh, Muad di Jabal tidak tahu ya kamu ini bagaimana muat, ya tidaklah manusia diseret dengan wajah-wajah mereka atau hidung-hidung mereka ke dalam neraka kecuali disebabkan asoidu al sinatim kecuali disebabkan buah dari lisan-lisan mereka kecuali disebabkan ya buah dari lisan-lisan mereka ini yang menyebabkan manusia diseret ke dalam neraka adalah buah dari pembicaraan mereka buah dari lisan-lisan mereka ya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi Imam Hakim dan beliau mensahihkannya sesuai uh, syarat Bukhari dan Muslim wal muradu bi hasaili al sinati jazaul kalami al muharram wa uqubatuhu dan yang dimaksud dengan hasail al sina kalau kita artikan tadi buah dari lisan-lisan yang dimaksud dengan hasail al sina adalah jazaul kalam al muharram balasan ucapan yang diharamkan balasan perkataan yang diharamkan wa uqubatuhu dan akibat-akibatnya. Ya, akibat dari apa? Dari pembicaraan. Fa innal insana yazra'u qawlihi wa 'amalihi al-hasanat wa sayyi'at. Thumma yahsudu yawmal qiyam yawmal qiyamati mazra'a. Karena manusia dia menanam dengan ucapan dan amalnya kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Ya. Kita ini di dunia menanam. Ya. Kita menanam dengan ucapan dan perbuatan kita. Apa yang kita tanam bisa kebaikan, bisa keburukan. Kemudian pada hari kiamat dia akan menuai apa yang dia tanam. Dia akan memanen apa yang dia tanam. Faman zara'a khairan min qaulin aw amalin hasada al-karamata. Maka barang siapa yang menanam kebaikan, baik itu ucapan atau perbuatan, niscaya dia akan menuai kemuliaan. Wa man zara'a sarran min qaulin aw amalin hasada hasada an-nadama. Dan sebaliknya barang siapa yang menanam keburukan, baik itu ucapan atau perbuatan, maka dia akan menuai penyesalan. Ya, al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai amalan. Kalau yang ditanam itu kebaikan, maka yang dipanen e, adalah kebaikan. Tapi kalau yang ditanam itu keburukan, maka yang dipanen adalah keburukan. Wa ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, ya Roh, dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan sekecil apapun, maka dia akan melihat balasannya. Ya, apa yang kita tanam di dunia ini? Ya, kebaikan ataukah keburukan semuanya akan kita dapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu aktsaru ma an nasa an naru al-ajwafan al-famu wal farju. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu aktsaru ma an nasa an-nar al-ajwafan. Yang paling sering memasukkan manusia ke dalam neraka adalah dua lubang adalah dua dua lubang yaitu al-famu wal farju yaitu mulut dan kemaluan. Ini yang paling sering memasukkan orang ke dalam neraka kalau bukan mulutnya kemaluan. Ya. Dan ini adalah dua anggota tubuh yang paling susah dijaga. Ya, kalau mulut susah sekali dijaga. Susah sekali kita ini selamat dari gibah. Terkadang kita menghibahi orang kita tidak sadar kalau kita sedang menggibai orang. Terkadang kita melakukan namimah. Ya. Demikian pula apa? Demikian pula menjaga kemaluan. Ya, khususnya pada zaman zaman ini, pada zaman sekarang menjaga kemaluan sangat susah sekali. Ya, banyak sekali orang yang melakukan perzinahan. Ya, banyak sekali orang yang selingkuh. Banyak sekali orang yang pacaran yang rata-rata orang yang pacaran tidak menjaga kemaluannya. Ya, jadi dua anggota tubuh ini paling sering atau paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam ke dalam neraka. Akhrajahu Ahmad wa Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi. Kemudian wa fi sahihaini An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Inna rajula la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu biha yazillu biha finnar abad ma bainal masriqi wal maghribi dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata sesungguhnya seseorang berbicara dengan sebuah kalimat yang tidak jelas mayatabayan yang tidak jelas maksudnya tidak jelas misalnya berlebihan dalam berdebat sehingga mengantarkan dirinya mengucapkan sesuatu yang tidak benar ya biasanya orang kalau debat ya sudah ke pojok maka dia akan mengucapkan kata-kata ya yang dia sendiri tidak paham itu benar atau atau salah yazillu biha fil nari abada ma bainal masyriqi wal maghrib. Karena kalimat itu dia akan terjerumus dalam neraka melebihi jarak timur dan barat akan terjerumus dalam neraka dengan jarak yang sangat dalam melebihi jaraknya timur dan dan barat. Kemudian dalam hadis yang lain Inna rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina qariban bin Sesungguhnya seseorang akan berbicara dengan sebuah kalimat yang menurut dia tidak mengapa. La yara biha ba'san, menurut dia nggak mengapa. Ini kalimat biasa-biasa saja. Ya, ternyata kalimat tersebut menyebabkan ia jatuh ke dalam neraka selama 70 tahun. Ya, menyebabkan dia jatuh ke neraka selama 70 tahun. Jadi ketika dilemparkan dalam neraka, neraka dalam sekali, dia akan sampai di dasar neraka selama 70 tahun. Ya, masuk neraka dalam sekali. Ya. Ini bahaya apa? Bahaya bahaya lisan. Kemudian Al Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyah Beliau membawakan sebuah kalimat yang sangat bagus sekali. Kata beliau dalam kitabnya Dawat Dawa, "Wa innal 'abada la ya'ti yawmal qiyamati hasanatin amsalil jibal fayajida lisanahu qad hadama alaihi kullah." Sesungguhnya ada seorang hamba pada hari kiamat nanti dia datang dengan membawa kebaikan-kebaikan seperti gunung. Dia datang membawa kebaikan-kebaikan yang banyak seperti jibal, seperti gunung. Namun apa? Dia dapati lisannya telah menghancurkannya. Dia dapati lisannya telah menghancurkan semua kebaikan-kebaikannya. Ya, jadi sholatnya hancur, puasanya hancur, zakatnya hancur, sedekahnya hancur hanya gara-gara lisannya. Gara-gara gara-gara lisannya. Kemudian wayati bisayyi'at wayati bisayyi'atil amsalil jibal fayajida lisanahu qad hadamaha min kasrati dzikrillah wa mattasala bihi. Dan ada seorang hamba yang dia datang membawa keburukan-keburukan seperti gunung. Dia datang membawa keburukan-keburukan yang sangat banyak sekali. Namun dia dapati lisannya telah menghancurkan semua keburukan-keburukannya mingkas rodi zikirlah karena banyak berzikir kepada Allah. Karena banyak berzikir kepada Allah dan hal-hal yang yang semisalnya. Ucapan yang buruk ini bisa menyebabkan amalan-amalan kita, pahala-pahala kita pada hari kiamat terhapus. Sebaliknya ucapan yang baik, perkataan yang baik bisa menyebabkan ya dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati ketika apa? Ketika kita berbicara, apalagi zaman sekarang ya zaman fitnah. Anda kalau lihat di media-media ya seperti di Facebook, Twitter dan yang semisalnya. Bagaimana orang dengan gampangnya ya dia tulis apa namanya kata-kata di di akun Facebooknya, caci maki sana sini ya merendahkan kehormatan orang itu semua akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terkadang kita anggap suatu perkara itu sepele, ternyata yang sepele itu yang menyebabkan kita masuk masuk neraka kita sholat di malam hari, kita puasa di siang hari, kita banyak bersedekah, namun ternyata semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa yang kita tulis di di akun Facebook kita mencela pemerintah kemudian juga menuduh saudaranya ya banyak sekali kita dapati ucapan-ucapan yang yang kotor ucapan-ucapan yang tidak layak ya ditulis oleh oleh kaum muslimin Jadi hati-hati dengan akhlak dengan dengan lisan kita, dengan ucapan kita. Jangan sampai gara-gara ya lisan kita kita akan terjerumus dalam ke dalam neraka. Kemudian ya sedikit lagi wakala Uqbah ibnu Amir Kultu ya Rasulullah Man najatu Uqbah bin Amir bertanya, "Wahai Rasulullah, man najah? Apakah keselamatan itu?" Qad maka beliau bersabda, "Amsik alaika lisanaka." Amsik alaika lisanaka, tahan lisanmu. Jaga lisanmu. Ya, itulah keselamatan. Wal yasa'aka baituka dan hendaklah rumahmu membuatmu merasa lapang ya merasa tentram Wabaki ala atika dan tangisilah dosa-dosamu Rawahul Bukhari wa Muslim Inilah keselamatan ya menjaga lisan merasa rumah kita lapang dan menangisi kesalahan-kesalahan kita Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yatakaffalu li ma baina liyayhi wa fi wa wa atakaffalu lahu al-jannah." Rawahu Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjamin bisa menjaga sesuatu yang ada di antara dua jenggotnya dan yang ada di antara dua pahanya, niscaya aku akan jamin surga baginya. Rawahul Bukhari. Orang yang bisa menjaga lisan dan kemaluannya dijamin surga baginya.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 alaikum warahmatullahi wabarakatuh.